Jemaah sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya tauhid yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah itulah tujuan penciptaan manusia dan jin di muka bumi ini dan para nabi demikian pula para rasul alaihissalatu wassalam diutus untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi penyembahan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala maka pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas apa keutamaan dan apa urgensi tauhid, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala menyebutkan di dalam ayat di dalam bab ini beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun maka mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah jemaah sekalian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dua perkara penting yang pertama tentang siapakah orang yang beriman dan yang kedua apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Yang pertama, siapakah orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala menegaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini para sahabat merasa berat sampai mereka berkata ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah wahai Rasulullah siapa di antara kami yang tidak menzolimi diri mereka sendiri atau dirinya sendiri jadi jemaah sekalian Allah mengatakan orang yang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maka pertama kali sahabat memahami adalah semua bentuk kezaliman sampai-sampai mereka merasa berat. Kalau begitu nggak ada orang yang beriman. Sebab manusia mesti terjerumus dalam kezaliman. Paling tidak kezaliman terhadap dirinya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman mereka. Beliau berkata, "Laisa kama Bukan seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bizulmin orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman maksudnya adalah disyirkin, yaitu tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan awalam tasma'u ila qawli luqman libnihi tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedoliman yang besar. Maka jemaah sekalian, kedoliman yang dimaksudkan di sini adalah kedoliman yang terbesar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, Allah menegaskan kepada kita, orang yang beriman itu adalah yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Inilah yang disebut orang yang beriman yang tidak melakukan syirik besar sedikit pun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia melakukan syirik besar, imannya itu menjadi batal. Sehingga dia tidak patut lagi disebut orang yang beriman. Sama kalau kita sudah berwuduk, kemudian kita buang angin misalkan. Maka wuduk kita menjadi batal. Andaikan kita melakukan solat seribu rakaat sekalipun tidak sah. Demikian pula jemaah sekalian, iman juga bisa batal. Iman juga bisa hilang. Bisa musnah. Artinya, orang yang tadinya beriman, berubah status menjadi kafir. Yang tadinya muslim, menjadi murtad. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia melakukan dosa yang dapat membatalkan imannya atau menghanguskan Islamnya. Itulah dosa syirik. Maka Allah menegaskan orang-orang yang beriman adalah yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Dan inilah adalah kezaliman yang terbesar. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Luqman ketika Luqman menasihati anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang terbesar." Dan ulama menyebutkan kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama azlamul zulm, kezaliman terbesar, itulah syirik dan semua bentuk kekufuran. Yang kedua, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya adalah semua perbuatan dosa yang dia kerjakan. Inilah yang harus kita sadari, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan pada hakikatnya kita menzolimi diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan Allah yang dirugikan, tetapi diri kita sendiri yang dirugikan. Andai seluruh makhluk melakukan dosa, tidak bermudarat sedikit pun kepada Allah. Sebagaimana andai seluruh makhluk taat kepada Allah, tidak sedikit pun memberi manfaat kepada Allah. Iya. Demikian pula orang yang tidak memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhannya untuk istirahat, kebutuhannya untuk makan, kebutuhannya untuk menikah, maka berarti dia menzolimi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang mengatakan saya mau beribadah terus nggak mau nikah. Saya mau beribadah terus nggak mau tidur, mau pingin sholat malam terus. Saya mau berpuasa terus nggak mau berbuka. Maka ini tercela karena tidak memenuhi hak dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, zulmul insani ghairahu kezaliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini dosanya lebih besar dibanding yang sebelumnya. Dan kezaliman seseorang terhadap orang lain itu mencakup dalam tiga macam. Yang pertama, kezaliman terhadap kehormatan. Kehormatan orang lain. Seperti mencela, mencaci, menghina, atau menggibah. Menceritakan keburukan saudaranya Kemudian yang kedua, kezaliman terhadap harta. Seperti mencuri, merampas, atau korupsi, ataupun berhutang, nggak mau bayar. Jangankan nggak mau bayar. Rasulullah SAW bersabda, Matlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu bayar tapi dia menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Apalagi yang tidak mau bayar sama sekali. Kemudian yang ketiga, kezaliman terhadap darah. Yaitu menumpahkan darah tanpa alasan yang hak. Maka ini tiga macam kezaliman. Jadi, kezaliman yang dimaksudkan di sini hanya satu, yaitu kesyirikan. Orang yang beriman itu adalah yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun. Adapun kezaliman yang lain, apabila dia melakukannya maka tidak sampai membatalkan imannya. Hanya saja imannya menjadi tidak sempurna. Tetapi kalau dia melakukan kezaliman dalam bentuk kesyirikan, imannya itu menjadi batal. Sehingga kata Allah, orang yang beriman itu yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita pahami dengan baik, selamanya tidak mungkin bersatu dalam diri seorang hamba antara keimanan dan kesyirikan antara keislaman dan kekafiran. Kalau bersatu, maka Islamnya akan menjadi batal atau imannya menjadi batal. Bukan hanya itu jemaah sekalian, seluruh ibadah yang dia kerjakan juga menjadi batal.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 Andai dia beribadah 50 tahun yang 50 tahun lamanya, setelah itu dia melakukan satu bentuk kesyirikan, maka terhapuslah ibadah selama 50 tahun tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahaya dosa kesyirikan. Dan juga amalan yang akan dia kerjakan sebanyak dan sebaik apapun kalau dia menyekutukan Allah atau kafir kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Amalan yang sebelumnya terhapus dan amalan yang akan dia kerjakan tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jemaah sekalian, andai ada orang yang rajin bersedekah, banyak orang yang senang, yang berbahagia karena diberikan sedekahnya, tapi karena dia kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak menerima sedekahnya tersebut, artinya tidak akan menjadi pahala yang akan dia petik di hari akhirat kelak. Jadi inilah bahaya kesyirikan menghapuskan keimanan dan menghanguskan seluruh amal soleh yang pernah dia kerjakan dan menghalangi diterimanya amal ibadah yang dia kerjakan. Sama dengan orang yang batal wuduknya tadi, andai dia sholat berapa rakaat sekalipun, dalam keadaan dia sadar, wuduknya sudah batal, maka sholatnya itu tidak sah. Sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian orang yang beriman. Yaitu yang beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Sebab kalau dia menyekutukan Allah, imannya menjadi batal. Kemudian bagian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita apa anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman tersebut, yaitu orang yang beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Jamaah sekalian, kalau kita coba renungkan lebih dalam, sesungguhnya inilah nikmat terbesar dalam hidup. Nikmat keamanan dan hidayah. Percuma saja kita diberikan nikmat harta, tetapi hidup tidak aman. Dan lebih-lebih lagi tidak mendapatkan hidayah. Percuma saja kita dianugerahkan anak-anak, dianugerahkan nikmat anak-anak, nikmat keluarga, tetapi hidup tidak aman dan juga tidak mendapatkan hidayah maka kita tidak ubahnya seperti binatang ternak apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita. Jadi jamaah sekalian pada hakikatnya inilah dua nikmat terbesar dalam hidup ini. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Kemudian dijelaskan para ulama, keamanan apa yang dimaksudkan di sini? Maksudnya adalah keamanan dari berbagai macam azab keamanan dari berbagai macam malapetaka. Apakah azab dan malapetaka di dunia dan yang lebih dahsyat lagi azab di kubur. Ini lebih dahsyat. Melebihi semua malapetaka yang menimpa seorang hamba di dunia. Di kubur itu lebih dahsyat. Kemudian yang lebih dahsyat lagi yaitu azab di hari kebangkitan di padang mahsyar. Dan yang lebih dahsyat dari semua itu adalah azab api neraka. Maka jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan dari semua bentuk azab. Apakah azab di dunia, di alam kubur, di hari kebangkitan dan azab neraka. Kepada siapa jemaah sekalian? Jaminan ini diberikan kepada orang yang mentauhidkan Allah, beriman kepadanya dengan sebenarnya yaitu tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, inilah jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan perbuatan dosa syirik. Pelihara dan jaga tauhid kita jangan sampai menjadi batal. Maka Allah akan berikan jaminan keamanan. Walaupun seseorang melakukan dosa sebanyak, sebesar dan seberat apapun, tetap saja kalau dia tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti selamat. Dia pasti diberikan jaminan keamanan dari azab Allah. Itu pasti jamaah sekalian. Sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan dengan syarat itu bukan dosa syirik, bukan pula dosa kekufuran. Hanya saja ulama menjelaskan ada orang yang diberikan jaminan keamanan secara sempurna. Ada pula yang tidak sempurna. Kenapa dia diberikan jaminan secara sempurna? Karena dia menyempurnakan tauhidnya. Kenapa dia tidak sempurna jaminan keamanannya? Karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Seperti apa orang yang menyempurnakan tauhid? Yaitu dia menjauhi dosa syirik dan juga menjauhi semua perbuatan dosa yang lain. Maka berarti dia telah menyempurnakan tauhidnya maka Allah pun akan menyempurnakan jaminan keamanan terhadapnya. Tetapi kalau dia hanya menjauhi dosa syirik, kemudian dosa-dosa yang lainnya masih dia lakukan, maka jaminan keamanan kepadanya pun tidak sempurna karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya dengan menjauhi semua perbuatan dosa. Apa maksudnya jaminan keamanan tidak sempurna jamaah sekalian? Maksudnya adalah dia masih terancam dengan azab Allah. Hanya saja apabila Allah mengazabnya, azabnya tidak kekal. Seperti orang-orang kafir. Jadi kalau dia sudah menjauhi dosa syirik, namun dia tidak menjauhi dosa-dosa yang lain, masih ada kemungkinan dia masuk neraka. Gak sempurna jaminan keamanan terhadapnya. Masih ada kemungkinan dia masuk neraka. Tetapi andaikan dia masuk neraka, azabnya itu tidak kekal. Beda dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kalau seseorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia tidak bertobat kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun keamanan baginya. Artinya dia pasti diazab dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah فقد حرم alaihi عليه wa ومأواه النار وما wa من أنصار Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, <coughs> maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Jadi ini bedanya jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa sebesar apapun selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, maka masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Kalaupun dia diazab, azabnya tidak kekal seperti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti dia masuk surga, hanya saja ada orang yang masuk surga secara langsung dan ada pula yang mampir dulu di neraka. Kemudian jemaah sekalian, Allah akan anugerahkan kepada mereka hidayah. Ulama menjelaskan hidayah yang dimaksudkan di sini mencakup dua macam hidayah yaitu hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Inilah dua macam hidayah yang kita perlukan. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Yang pertama hidayah kepada ilmu, <clears throat> yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui bimbingan-bimbingan dari Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya yang kita usahakan saat ini, yaitu menuntut ilmu agama pada hakikatnya kita mengusahakan agar mendapatkan hidayah berupa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi kita masih perlukan hidayah yang kedua, hidayah kepada amalan, yaitu kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Ya, betapa banyak saudara kita yang sudah tahu sholat lima waktu itu wajib, tetapi mereka lebih senang tidur daripada melakukan sholat. Kenapa? Karena Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Berapa banyak wanita muslimah yang mengetahui jilbab itu wajib. Tetapi mereka lebih senang membuka aurat. Karena Allah belum memberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Maka Allah menjanjikan orang yang mentauhidkan Allah tidak menyekutukannya sedikit pun akan diberikan dua macam hidayah ini. Dua macam hidayah ini. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Maka jemaah sekalian, kalau kita menginginkan hidayah Allah, kunci utamanya adalah jauhi perbuatan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Kemudian dalil yang kedua, beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa bersaksi bahwasannya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, yang satu saja tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. wa anna Isa abdullahi wa rasuluh dan bahwasannya Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam maksudnya kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam adalah Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan kalimat kun maka jadilah Nabi Isa alaihi salam wa ruhum minhu dan Nabi Isa adalah ruh yang berasal dari Allah. Wal jannata haqqun wan nar haqqun dan bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar. Adakhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita jaminan surga. Kepada siapa? kepada orang yang mengamalkan empat perkara ini. Yang pertama dia mentauhidkan Allah, yaitu dia bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang satu saja tidak ada sekutu baginya. Ini syahadat tauhid. Kemudian yang kedua, dia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, dia bersaksi Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bukan sesembahannya, bukan Tuhannya, Demikian pula beliau adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh yang berasal dari Allah. Kemudian yang keempat, dia bersaksi bahwa surga itu benar. Demikian pula dia yakin bahwa neraka itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga betapapun amalan yang dia kerjakan. Berapapun amalan yang dia kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Maka jemaah sekalian, disebutkan di sini empat amalan yang pertama adalah tauhid. Jadi, hadis yang mulia ini memastikan orang yang mentauhidkan Allah akan masuk ke dalam surga. Meskipun amalan yang dia kerjakan sedikit. Tetapi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ada orang yang masuk surga secara langsung, ada yang tidak langsung, tergantung amalan yang dia kerjakan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Idban bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi, di sini ada dua syarat. Neraka tidak akan menyentuh seseorang. Yang pertama dia ucapkan la ilaha illallah. Tetapi nggak cukup syarat ini jamaah sekalian. Harus disertai yang kedua, yaitu dia ucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya mengharapkan wajah Allah? Maksudnya jemaah sekalian, dia pingin melihat wajah Allah sebagai nikmat terbesar penghuni surga. Dia ingin melihat wajah Allah sebagai nikmat terbesar penghuni surga yang telah Allah janjikan. Jemaah sekalian, kita membayangkan nikmat surga itu luar biasa. Nikmat sekali. Tetapi ketahuilah nikmat terbesar di surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau begitu, ulama menjelaskan apabila dia benar-benar pingin masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah, enggak cukup dia ucapkan la ilaha illallah, melainkan dia harus mengamalkan konsekuensi dan makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Bukan sekedar diucapkan. Maka apabila seseorang mengamalkan Kalimat la ilaha illallah setelah dia mengucapkannya Allah mengharamkan neraka menyentuhnya. Tetapi jemaah sekalian, seperti penjelasan sebelumnya, ada orang yang diharamkan neraka menyentuhnya secara sempurna, tapi ada juga yang tidak sempurna. Artinya, dia masih terancam masuk neraka. Kalau dia menja hanya menjauhi dosa syirik, sementara dosa selain syirik belum dia jauhi. Maka dia masih terancam masuk neraka. Kalaupun dia masuk neraka, neraka maka tidak kekal dia di dalam neraka seperti orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Baik. Kemudian jemaah sekalian, beliau juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jamaah sekalian, inilah di antara hadis yang memberikan kabar gembira kepada kita. Orang yang membawa dosa sebanyak apapun dan seberat apapun ketika berjumpa dengan Allah masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Dengan syarat tidak melakukan dosa syirik. Itu syarat mutlak. Bahkan disebutkan di dalam hadis kartu. Ini ulama mengistilahkan hadis ini dengan hadis kartu. Kenapa dinamakan hadis kartu? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad tentang orang yang telah melakukan banyak sekali dosa besar di dunia. Kemudian dikeluarkan catatannya di akhirat kelak. Diperlihatkan kepadanya, ini catatan kejelekanmu. Gak banyak jemaah sekalian, hanya 99 catatannya. Tetapi setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ya. Catatan kejelekannya adalah 99 catatan. Dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ya, besarnya. Dan ditanyakan kepadanya satu persatu. Dosa-dosa yang tertulis di catatan tersebut. Dan semuanya dia akui, tidak ada yang bisa dia ingkari. Itulah pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Nggak ada yang akan lolos, tidak ada yang akan luput. Beda dengan pengadilan manusia di dunia ini. Betapa banyak orang yang bersalah tidak dihukum, lolos dari hukum. Tetapi di pengadilan Allah semuanya tercatat. Tidak ada yang lolos. Dan semuanya dia akui, tidak ada yang dia ingkari. Dan sampai dia yakin, dia akan masuk neraka. Ini nggak main-main. 99 catatan dosa. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Jadi luar biasa banyak dosanya. Maka dia pun sudah sangat yakin. Dia pasti masuk neraka. lalu dikeluarkan catatan kebaikannya ternyata hanya sebuah kartu ya maka ulama menamakan ini hadis kartu apa yang tertulis di kartu itu jemaah sekalian yang tertulis adalah la ilaha illallah amalan tauhid amalan tauhid la ilaha illallah maka ditimbang kartu tersebut dengan 99 catatan dosa setiap satu catatan sejauh matanya memandang ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah itu lebih berat. Maka dengan sebab itu dia mendapatkan ampunan. Ini jamaah sekalian menunjukkan keutamaan tauhid. Bisa jadi seseorang itu melakukan dosa-dosa yang sangat banyak namun karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuninya. Kalaupun Allah tidak mengampuninya dan memasukkannya ke dalam neraka, maka dia tidaklah kekal seperti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah ini harus kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam hidup kita. Ulama menjelaskan, la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa artinya penafikan? Artinya adalah meyakini semua yang dianggap Tuhan selain Allah adalah salah. Itu artinya kalimat la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah. Apa artinya penetapan jemaah sekalian? Artinya mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Oleh karena itu, la ilaha illallah itu bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi batil." Dialah Allah sesembahan yang benar, adapun yang mereka sembah selainnya semuanya adalah batil. Jadi, ini jemaah sekalian yang harus kita pahami dengan baik. Mentauhidkan Allah yaitu dengan mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah jaminan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mentauhidkannya dan menjauhi semua perbuatan dosa, kesyirikan dan kekufuran dan perbuatan dosa yang lainnya sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada tanya jawab sebelum kita tutup, saya persilahkan. Silakan yang mau mempertanyakan satu pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi yang belum mengetahui satu pembahasan silahkan mempertanyakan. Waalaikumsalam eh, Tadi sudah disampaikan eh, permasalahan uh, ya, atau kezaliman. Nah, ini yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya bertaubat dari kesirikan? misalkan dulu kita pernah melakukan kesirikan gitu ya tapi karena belum dapat ilmunya misalkan jadinya kita tidak tahu cara bertaubatnya gimana kan khawatirnya tadi apabila uh, kita melakukan kesyirikan, amalan akan terhapus, kemudian amalan setelah itu juga tidak akan diterima. Nah ini uh, mohon penjelasannya. Itu saja satu. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana bertobat dari kesyirikan? Jamaah sekalian, orang yang melakukan kesyirikan walaupun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, tapi dia nggak pernah taubat sampai mati maka dia adalah orang musyrik ya walaupun sudah terjadi makasih pak walaupun sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu namun dia nggak pernah taubat jadi harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala nah bagaimana cara bertobat bertobat itu adalah dengan memenuhi syarat tobat syarat tobat yang pertama adalah ikhlas karena Allah dia bertobat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah menyesali perbuatan dosa tersebut. Dan ini adalah hakikat taubat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taubatun nadam." Taubat itu adalah penyesalan. Malah ada orang bukan menyesal, justru bangga dengan perbuatan dosa yang dia kerjakan. Ada yang lebih parah lagi, sudah dia bangga, dia pertontonkan kepada orang dan dia ajak orang lain ikut melakukan dosa tersebut. Ya. Kemudian syarat, syarat yang ketiga adalah segera meninggalkan dosa itu. Kalau dia masih melakukannya, segera dia tinggalkan. Kemudian syarat yang keempat adalah bertekad di dalam hati tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Kalau masih ada keinginan dalam hatinya di masa yang akan datang masih akan dia akan kerjakan lagi, maka tobatnya tidak diterima, tidak memenuhi syarat tobat. Kemudian yang keberapa sekarang, Pak? Yang kelima. Yang kelima adalah bertobat harus pada waktunya. Maksudnya adalah sebelum waktu tobat itu habis. Kapan waktu tobat habis? Yaitu ketika ajal telah datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna hatta idza hadara ahaduhumul maut" Qala inni tubtul an. Tidaklah tobat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa sampai ketika kematian sudah mendatangi salah seorang dari mereka baru dia mengatakan saya tobat sekarang. Terlambat. Demikian pula sebelum matahari terbit dari arah barat maka pintu tobat masih terus terbuka. Kalau sudah terbit dari arah barat, tertutup sudah pintu tobat. Iya. Kemudian ada satu lagi syarat yang keenam, ini terkait dosa yang berhubungan dengan hak orang lain, yaitu kezaliman terhadap orang lain. Maka dipersyaratkan harus kita minta maaf. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan ya, ada tiga bentuk kezaliman. Kehormatan, harta, dan darah. Kalau kita melakukan salah satu darinya, harus kita minta maaf dulu kepada orangnya. Atau minta penghalalan. Kalau misalkan kita terlanjur ambil hartanya, kita nggak bisa mengembalikan, kita minta dihalalkan. Atau kalau dia minta wajib dikembalikan, ya harus dikembalikan. Kita selesaikan dulu, baru kemudian Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kalau tidak, maka urusannya panjang sampai di akhirat. Ya, urusannya berlanjut sampai di akhirat. Kecuali gibah. Gibah ini kata para ulama, kalau dia tahu kita menggibahi dia, harus kita minta maaf. Tapi kalau dia nggak tahu, maka cukup kita doakan dia. Ya, jangan malah kita beritahu nanti dia malah marah. Ya. Jadi ini enam syarat tobat. Enam syarat tobat siapa yang memenuhi maka insya Allah taala dia akan mendapat mendapatkan ampunan Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Barangkali demikian Pak wallahu alam. Silakan yang mau menanyakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam menanyakan terkait dengan kesirikan uh, eh, mungkin ada beberapa pemahaman mengenai pemahaman saya mengenai kesirikan itu kesirikan itu seperti seperti apa sih jangan sampai tidak melakukan kesirikan tapi nggak tahu bahwa itu kesirikan besar kemudian pertanyaan kedua nasihat apa yang uh, mungkin dari Pak Ustad terkait dengan dengan uh, manfaat bahwa dengan tauhid nanti kita akan selamat walaupun nanti uh, kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa gitu. jangan sampai dengan pemahaman saya yang mungkin terbatas akhirnya ada beberapa uh, pemikiran bahwa nggak apa-apa melakukan dosa dosa dosa toh akhirnya juga masuk surga gitu. terima kasih baik ini pertanyaan yang bagus sekali uh, yang pertama apa itu kesyirikan Ya. Kalau definisi kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah min ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Kesyirikan itu artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan kekhususan bagi Allah itu ada tiga. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Ini definisi kesyirikan. Untuk memahami definisi ini harus kita berikan contoh. Harus kita berikan contoh kesyirikan. Nah, di dalam buku ini insyaallah taala di dalam 67 bab ini kurang lebih separuh dari 67 bab itu adalah contoh-contoh syirik. Ya, maka insyaallah Eh, pembahasan lebih detail apa saja yang termasuk kategori syirik kita akan bahas di dalam kitab ini kitab tauhid kemarin saya janjikan mau bawakan bukunya tapi qadarullah saya belum sempat ya Allah saya usahakan pada pertemuan yang akan datang jamaah bisa uh, sambil kita mengkaji juga bisa memegang kitab ini ya jadi intinya adalah inilah pentingnya menuntut ilmu agama terutama ilmu tauhid agar kita mengenal kesyirikan. Sebab betapa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena dia tidak tahu itu adalah kesyirikan. Karena dia tidak mempelajari ilmu agama sehingga dia tidak paham. Iya. Mungkin sebagai contoh kesyirikan itu seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Doa itu ibadah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Orang yang menyembelih sebagai pengagungan kepada selain Allah. Menyembelih itu ibadah. Maka siapa yang menyembelih untuk mengagungkan selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah seperti orang yang menyembelih untuk para jin dan lain sebagainya. Contoh yang lain, orang yang masih percaya dengan jimat. Ya. Dia anggap jimatnya bisa melindunginya dari mara bahaya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." siapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah. Contoh lain, orang yang takut sial. Dia menganggap hari-hari tertentu, angka-angka tertentu dapat mendatangkan kesialan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian beberapa contoh dan masih banyak lagi. Intinya adalah kita perlu belajar. Ya, perlu kita belajar jangan sampai uh, di dalam keseharian kita masih terdapat dosa-dosa kesyirikan. Iya. Jadi intinya tidak boleh kita samakan Allah dengan selainnya dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyamakan Allah dengan selainnya, dalam perkara-perkara tersebut itulah yang dimaksud dengan dosa syirik. Iya. Jadi sekali lagi ini perlu dipelajari lebih dalam lagi. Baik. Mungkin ada sebuah buku di perpustakaan itu. Buku yang saya tulis berjudul uh, Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri dan Peringatan dari Bahaya Syirik. Di situ saya meringkas 25 macam kesyirikan. Dan walaupun kalau dirinci itu bisa sampai 40 ya tapi saya ringkas jadi 25 barangkali Bapak bisa membaca biar lebih detail baik dan itu ringkasan dari kitab ini iya kitab tauhid kemudian pertanyaan yang kedua terkait apa tadi Pak Oh ya, baik. Jaminan surga. Itu betul sekali. Orang-orang yang membaca tentang keutamaan tauhid, orang yang bertauhid pasti dijamin surga. Bisa jadi muncul kesalahpahaman. Kesalahpahamannya seperti apa? Mungkin dia akan mengatakan, kalau begitu nggak apa-apa saya melakukan dosa-dosa, toh pasti akan masuk surga. Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis, uh, hadis yang sudah lewat pada bab sebelumnya, ketika beliau mengabarkan tentang hak hak hamba terhadap Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Maka sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fayatakilu. jangan dulu. Nanti mereka akan bergantung dengan hadis ini, kemudian mereka tidak mau lagi beramal soleh dan juga bisa jadi terjerumus dalam dosa-dosa. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika itu para sahabat kebanyakannya baru masuk Islam. Khawatirnya mereka mereka salah paham hadis ini maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pada awalnya melarang, jangan dulu sampaikan. Nanti khawatirnya mereka salah paham. Nah, artinya ini harus kita jauhi kesalahpahaman ini. Jadi bukan berarti setelah Allah memberikan jaminan orang yang tidak menyekutukannya itu masuk surga, lalu kemudian kita memandang remeh perbuatan dosa. Ini salah besar. Ya. Dan jemaah sekalian, ulama menjelaskan memandang remeh perbuatan dosa itu termasuk dosa besar. Jadi kadang seseorang melakukan dosa kecil, tetapi dalam dirinya ada perasaan meremehkan, maka menjadi dosa besar. Karena meremehkan dosa adalah dosa besar. Kenapa jemaah sekalian itu adalah dosa besar? Karena pada hakikatnya dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang meremehkan dosa, pada hakikatnya dia meremehkan Allah. Makanya dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, Jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Kecil ataupun besar sama dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, jangankan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil pun tidak boleh kita pandang remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Iyyakum wa muhakkiratiz dzunub." Hati-hati kalian dengan dosa kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu apabila berkumpul pada diri seorang hamba, pasti akan membinasakannya. Ya, seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kaum yang turun di satu lembah masing-masing membawa satu ranting, ranting kayu bakar kecil. Tetapi kalau mereka kumpulkan, kemudian mereka bakar, ternyata menjadi api yang besar sehingga bisa memasak makanan mereka. Demikian pula jamaah sekalian, dosa-dosa kecil kalau berkumpul dalam diri kita akan membinasakan kita. Jadi nggak boleh kita memandang remeh perbuatan dosa. Iya. Kemudian tadi juga sudah kita jelaskan orang yang hanya menjauhi dosa syirik dan dia tidak menjauhi dosa-dosa yang lain, maka jaminan keamanan kepadanya juga tidak akan sempurna. Ya. Jadi betul Allah memberikan jaminan keselamatan dari azab Allah. Tetapi jaminan itu belum tentu sempurna. Nah ini yang harus kita pahami. Iya. Harus kita pahami, jaminan tersebut belum tentu sempurna. Tergantung apakah seseorang itu menyempurnakan tauhidnya atau tidak. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? Yaitu bukan saja menjauhi dosa syirik, tetapi menjauhi semua perbuatan dosa, barulah Allah akan menyempurnakan jaminan keamanan terhadapnya. Artinya dia masih terancam dengan azab Allah. Nah, itu kalau dia sampai situ sudah takut. Ternyata kalau dia nggak takut juga, nggak apa-apalah masuk neraka atau akan masuk surga lagi. Nah ini masalah lagi. Ya, maka kita ingatkan kepadanya, saudaraku, neraka itu betul-betul azab yang sangat dahsyat. Iya. Sekejap berada di neraka, tidak ada satu pura orang pun yang bisa bersabar. Jadi jangan pandang remeh walaupun pasti akan masuk surga, nggak kekal di neraka, jangan pandang remeh. Sekejap berada di neraka tidak ada yang bisa bersabar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan yu'ta bi ami ahli dunia min ahli nari yaumal kiamat. Kelak di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Jemaah sekalian, ingat ini selalu. Orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, dia itu termasuk penghuni neraka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayusbagu finnari Dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan. Artinya dimasukkan sebentar lalu dikeluarkan kembali. Sebelum akhirnya dia akan masuk ke dalamnya selama-lamanya. Tetapi Allah memperlihatkan terlebih dahulu kepada seluruh umat manusia. Orang ini adalah yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Dia dimasukkan ke dalam neraka sekejap, lalu dikeluarkan kembali. Untuk apa jemaah sekalian dia dikeluarkan? Cuman mau ditanyakan. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan nikmat hidup di dunia? Pernahkah engkau merasakan kebahagiaan di dunia? Apa jawabannya jemaah sekalian? La wallahi ya Rabbi. Tidak demi Allah wahai Rabbku. Dia gak berdusta. Tapi dia mengatakan tidak. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Kata Syekh Ibn Thaymin rahimahullah, maksudnya adalah dia sudah lupa. Sekejap berada di neraka, sanggup membuat dia lupa seluruh kenikmatan dunia yang pernah dia kerjakan. Jamaah sekalian, bisa kita bayangkan seperti apa azab Allah itu azab neraka. Sekejap berada di neraka bisa membuat lupa semua perbuat semua kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di dunia padahal dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Jadi jangan sepelekan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang paling berbahaya adalah sebagaimana dikatakan ulama ussalaf al maksiatu baridul kufur. Maksiat itu adalah pengantar kepada kekafiran. Mungkin sekarang dia melakukan maksiat. Hati-hati. Kalau dia tidak taubat, besok maksiatnya akan bertambah. Kalau dia menunda taubatnya, maksiatnya akan bertambah terus jamaah sekalian. Itu karakter dosa. Satu dosa memanggil saudara-saudaranya yang lain. Sampai dia mati dalam keadaan kafir. Jadi, kalau dia tidak taubat, dia terancam mati dalam keadaan kafir. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka berarti dia akan kekal di neraka, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jadi jamaah sekalian, jangan kita bayangkan neraka itu begitu saja, hanya sebentar saja bisa jadi lama. Sebentar pun kita nggak bisa bersabar, kita nggak bisa tahan. Apalagi kalau lama di neraka. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya yang sangat pedih. Jadi pada hakikatnya orang yang mengatakan itu karena dia nggak mengerti azab neraka. Ini yang perlu diingatkan kepadanya. Dan juga dia tidak mengerti bahaya dosa. Dosa itu bisa mengantarkannya kepada kekufuran dan kesyirikan. Barangkali demikian Wallahualam. Silakan. Mau nanya tuh eh, apa namanya? Satu sebuah hadis yang pernah anda di bahwa kita tahu eh, bagaimana zolimnya Fir'aun dalam Al-Quran sampai dia uh, ingin membunuh sama Allah di dalam laut. lalu uh, kemudian pada saat ini akhirnya itu yang terakhir pernah ada dengar itu adalah malaikat sampai malaikat Jibril pun uh, <clears throat> memberikan memasukkan lumpur ke dalam mulut Fir'aun pada saat akhir-akhir hayatnya ingin mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu benar. Dan apakah eh, malaikat Jibril itu mempunyai hak untuk tidak memberikan eh, apa namanya? Eh, membatalkan seseorang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Yang pertama, tentang kisah tersebut bahwa malaikat Jibril alaihissalam uh, karena saking marahnya kepada Firaun di akhir-akhir hayat Firaun dia sudah sadar ya tapi sadarnya sudah terlambat dan dia mau mengucapkan eh, la ilaha illallah atau dia mau mengucapkan kata tobat maka dihalangi oleh malaikat Jibril karena saking marahnya ini tentunya adalah sebuah kisah yang perlu diteliti lagi gitu. Ya. Kalau saya belum tahu statusnya sohi atau tidak, wallahu alam perlu diteliti lagi. Tetapi tadi sudah kita sebutkan ayat. Orang yang sudah datang ajalnya dia mau taubat, nggak ada manfaatnya. Ya. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala ini tubtul an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka baru dia mengatakan ini tubutul an saya tobat sekarang jadi Firaun sudah terlambat ya dia untuk bertobat ajal sudah di depan mata baru dia mau tobat ya sudah terlambat kemudian yang kedua kalau kisah itu benar maka para malaikat tidaklah melakukan sesuatu kecuali perintah Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman tentang para malaikat, mereka tidak pernah menentang perintah Allah sedikit pun dan mereka hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, kalau andaikan kisah itu benar, maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril bukan uh, kehendak beliau semata-mata, tetapi apa yang beliau lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Iya. Barangkali seperti itu wallahu alam ada kesempatan saya. Ya, silakan. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi uh, saya mendengar pembicaraan Ustaz yang mengenai seseorang yang memang dulunya apa namanya dia meninggalkan syiriknya itu dia akan mendapatkan keselamatan dan hidayah yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada satu kisah mengenai ini, kisah seorang kafir sebelum ajalnya itu dia mungkin mendapatkan hidayah dalam hidupnya sehingga dia menjadi seorang muslim dengan dia bersahadat. Apakah itu menjadi dia akan mendapatkan suatu keselamatan dan hidayah untuk hidupnya? Dan untuk pada yang kedua, Apakah dosa-dosa di luar dosa syirik bila itu dilakukan terus menerus apakah itu menjadikan orang jadi kafir makasih baik jadi pertanyaan yang pertama apakah ada kisah orang yang uh, masuk Islam mentauhidkan Allah kemudian belum melakukan kebaikan apapun baru kemudian meninggal dunia begitu Pak ya? Iya. Ya. Itu kisahnya banyak. Di masa Rasulullah SAW itu banyak terjadi. Para sahabat yang baru masuk Islam kemudian ikut berjihad, dia belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah haji, karena ikut berjihad mati syahid. Ya, itu banyak kisah di masa Rasulullah SAW Bahkan uh, ada para sahabat apa namanya orang yang kemudian mati syahid sampai-sampai para sahabat bingung, ini orang kafir, kenapa dia ikut berjihad? Nah ternyata ada yang mengabarkan dia sudah masuk Islam. Ya baru saja masuk Islam. Iya. Jadi itu banyak terjadi pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka baru masuk Islam, kemudian ada panggilan jihad, ikut berjihad, meninggal dunia dan mati syahid. Dan Islam menghapuskan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Orang kalau dia masuk Islam, seluruh perbuatan-perbuatan dosanya terhapus sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'lamu al islam yajubu ma qablah tidakkah engkau tahu bahwasannya orang yang masuk Islam menghapuskan seluruh dosa-dosa yang dia kerjakan sebelumnya iya jadi kebalikannya daripada syirik siapa yang melakukan syirik seluruh kebaikannya terhapus sebaliknya siapa yang masuk Islam seluruh dosanya terhapus Ya, jadi walaupun dia belum melakukan kebaikan apapun selain daripada masuk Islam, itu kebaikan yang sangat tinggi, maka akan dia akan masuk surga. Ya, seperti juga kisah uh, orang yang hanya punya amalan la ilaha illallah itu tadi. Ya, menghapuskan seluruh dosa-dosanya yang sebanyak 99 catatan dosa setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Baik, jadi kisah-kisah itu banyak. Kemudian yang kedua, yang kedua tentang apa tadi Pak? Apakah Oh ya baik. Orang yang melakukan dosa besar terus menerus, apakah dia bisa menjadi kafir? Jawabannya tidak. Walaupun dia lakukan terus menerus, selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, nggak bisa kita hukumi dia kafir. Ya. Adapun maksud saya tadi, kalau dia melakukan dosa-dosa besar sekarang tapi pada akhirnya juga dia melakukan dosa kekafiran. Itu maksudnya. Ya, sama dengan orang meragukan dosa-dosa kecil. Awalnya dosa kecil, kemudian meningkat dosa sedang, kemudian akhirnya meningkat jadi dosa besar. Maksud saya seperti itu. Kalau dia tidak taubat, maka dikhawatirkan dia pada akhirnya akan melakukan perbuatan kekufuran. Iya. Jadi selama yang dia lakukan itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, nggak bisa kita katakan dia kafir atau musyrik. Ya, walaupun dia lakukan terus-menerus sampai mati. Ya. Walaupun dia lakukan dosa-dosa besar itu terus-menerus sampai mati, nggak bisa kita fonis dia orang yang musyrik atau orang yang kafir. Ya. Uh, kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Nah, ini adalah dosa kesyirikan. Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Kalau dia menghalam, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka berarti dia melakukan kesyirikan. Contohnya minum khamar. Dia yakin khamar ini haram. Hanya karena dia sudah kecanduan, dia terus minum. Kalau dia masih yakin khamar ini haram, maka dia tidak kafir. Tapi kalau kemudian dia rubah keyakinannya, Misalkan dia mengatakan menurut saya khamar ini sudah halal. Walaupun hanya untuk dirinya, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Hanya Allah yang berhak menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Iya. Kalau dia menghalalkan khamar, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menghalalkan khamar ini adalah kesyirikan dan kekufuran walaupun dia tidak minum khamar walaupun dia tidak minum khamar. Artinya apa? Masih lebih baik orang yang minum khamar tapi dia yakin khamar ini haram daripada orang yang meyakini khamar itu halal walaupun dia nggak minum. Karena yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kekafiran. Iya. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu agar kita bisa mengenal mana perbuatan dosa, tingkatan-tingkatannya, dan mana yang bisa menyebabkan seseorang itu kafir dan mana yang tidak sampai menyebabkan dia itu kafir. Iya. Dan menuduh orang itu kafir itu berat sekali, bahaya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya kalau dia tidak kafir ternyata, maka kembali kepada orang yang mengucapkan. Nah, inilah bahayanya mengapa Orang yang melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun, selama bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, nggak boleh kita panggil kafir, nggak boleh kita fonis kafir, karena fonis itu akan kembali kepada kita. Kalau kenyataannya tidak benar, iya. Jadi maksud saya tadi adalah bisa saja kalau dia melakukan kekafiran, maka Allah memberikan hukuman kepadanya sampai menjadi musyrik. Itu bisa jadi. Allah berikan hukuman seperti itu. Iya. Makanya mas kalian, ini bahaya perbuatan dosa sebagaimana kata para ulama salaf, al maksiatu baridul kufur. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. Artinya, sekarang dia melakukan maksiat dosa besar, mungkin besok dia melakukan dosa kekafiran. Iya. Jadi bukan dosa besarnya itu adalah kekafiran, tetapi dia melakukan dosa yang lain yang merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.